Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Perhatikan baik-baik Al-Imam Abu Dawud rahimahullah siapa namanya? Al-Imam Abu Dawud siapa namanya? Hah? Baca enggak masalah, baca boleh. Ayo. Siapa namanya? Mama Abu Dawud? Ayo. Atau antum duluan? Siapa namanya Imam Abu Dawud? Antum ah? Allah ba'as khair insyaallah. Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sijistani rahmatullahi. alaih. Antum bisa ngulangi? belum belum lah Pak, insyaallah. Coba siapa Pak? Enggak mau juga? Sulaiman? Ash'af Ash'af Lah Pak, insyaallah. Ayo antum bismillah. Elabas eh, Sulaiman ibn ashaf As-Sijistani rahmatullah alaih. Itu cuma berat mengucapkan saja. Wa illa kalau tulisannya bisa dibaca itu ya. Nah, barakallahu fikum mengucapkannya memang berat karena kita orang Indonesia. Nah, ya, perlu diluruskan lafaz-lafaznya baik dengan makharijul hurufnya ataupun bahasa Arabnya. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah wa qaulun nadim rahimahullah dan ucapan An-Nadim yaitu Al-Imam Abu Bakar rahimahullah zilu jabbaru fi kulli lailatin. Al-Jabbar itu zat yang maha tinggi dan maha agung turun ke langit dunia setiap malam. Malam kapan? Sepertiga akhir malam atau malam terakhir? Sama saja ya, sepertiga malam terakhir. Turun ke langit dunia dalam keadaan ha? dalam keadaan ngapain? Memberikan tiga jaminan. Pertama, Tiga jaminan pertama jika minta di, diberi. Kedua jika berdoa dikabulkan, perhatikan baik-baik. Jika berdoa dikabulkan. Ketiga jika minta ampun diampuni. Tiga jaminan perhatikan baik-baik. Ulangi lagi tiga jaminan tadi. Jika berdoa dikabulkan. Jika minta ampun diampuni. Jika minta diberi tiga jaminan tersebut barakallahu fikum turun kalian dunia seperti malam terakhir. Qala Syekh Shalal fauzan hafizallahu taala perhatikan baik-baik barakallahu fikum biar enggak gagal faham perhatikan baik-baik. Kama jaa fil hadis sebagaimana yang telah datang dalam hadis min ghairi kaifin tanpa membagaimanakan. Turunnya bagaimana? Kayak apa turunnya? Wallahu a'lam itu ingat-ingat itu. Karena kalau enggak seperti itu nanti kalau nggak ditutup seperti itu, orang akan bayangkan terus gitu loh. Turunnya bagaimana ya? Kayak apa ya? Itu harus tutup, pintunya ditutup, digembok. Paham ya? Jangan dibuka lagi sudah. Langsung wallahu a'lam bagaimananya. Maknanya ada nggak? Apa maknanya? Apa makna turun? Eh, turun yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Kita lihat. Kama ja'a hadis min ghairi kaifin ya'ni la nadri an kaifiyatin nuzul. Maksudnya kita tidak tahu bagaimana enam kaifiahnya turunnya Allah Subhanahu wa taala. Li'anna hadza la ya'lamuhu illallah. Dikarenakan bagaimana turunnya ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fala yalzamu minhu hadhihi lawazim allati awradaha al-mu'attilah wal mumatsilah wal musyabbihah. Perhatikan baik-baik. Maka tidak bisa mengharuskan keharusan-keharusan yang dibikin oleh orang-orang mu'attilah Orang-orang mumatsilah, orang-orang musabbihah mu'attilah itu yang menolak. Eh, enggak meyakini adanya nama dan sifat atau tidak meyakini adanya nah barakallahu fikum enam sifat. Mumatsilah yang menyerupai Allah Taala dengan makhluknya dari seluruh sisi. Musabbihah juga yang diinginkan adalah mumatsilah. Karena tasbih itu mesti ada. Tasbih secara global pasti ada. Cuman apa? Tasbih yang sifatnya labi lafaznya saja. Tangan, tangan. Tapi hakikatnya berbeda atau sama? Beda. Apa kaidahnya? Apa? Artinya? Sama dari sisi nama sama dari sisi Ayo, itu kaidahnya niat. Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari siapa zat dan hakikatnya itu terus diulang-ulang dia nanti tidak lupa. nah li'annana la nabhasu 'anil kaifiyah karena kita tidak mencari tentang kaifiyahnya kita semuanya ahlus sunnah tidak mencari tentang kaifiyahnya bagaimananya itu enggak usah dipikirkan yang dipikirkan apa yang dipikirkan bagaimana caranya kita mengimani Allah Subhanahu wa taala nah barakallahu fikum nuzul turun ke langit dunia setiap malamnya kapan sepertiga malam terakhir. Wallahu ala kulli syai'in qadir dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mampu terhadap segala sesuatu wal khalqu la yuhituna bi ilma sedangkan makhluk-makhluk tidak bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala fala ya'lamu kaifa dzati maka manusia tidak akan mampu fala ya'lamu kaifa dzati wala kaifiyata asma'i wa sifatih illa huwa subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu bagaimananya zatnya Allah taala, bagaimananya sifat-sifat dan nama-namanya kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Mahum insyaallah ya. Kita nggak ada yang tahu. Yang kita ketahui apanya? Maknanya. Kaifiahnya bagaimana? Bagaimana? Ada nggak tadi? Ada. Kaifiahnya ada. Bentuknya bagaimana itu ada, cuman yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keliru ya. Jangan sampai keliru. Kita selesaikan. wakadhalika yang yanzilu jabbaru asyiyata 'arafah Kemudian juga Allah Ta'ala turun ke langit dunia ketika di hari Arafah pada sore hari. Turun Allah Ta'ala. Di padang Arafah, di hari Arafah pada sore hari. Paham ya? Yubahi bi'ibadihil malaikah. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nah, barakallahu fikum, membangga-banggakan eh, dengan hamba-hambanya nah, dari kalangan para malaikat. Wa Dan seraya berkata, Ungduru ila ibadi. Lihatlah Maksudnya apa? Maksudnya Allah Taala berbangga-bangga dengan hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Paham ya? Di hadapan para malaikat karena hamba-hamba yang namukuf di padang Arafah. Kapan itu tanggal berapa wukuf di padang Arafah? Tanggal berapa wukuf di padang Arafah? 10 9 apa? Muharram. Hah? Ya, eh 9 Dzulhijjah ya sembilan hijjah karena delapannya dikenal dengan yaum apa? Yaum tarwiyah. Naam. Nah, sembilan hijjah orang-orang yang wukuf di padang Arafah di sana memang mereka dianjurkan untuk tidak berpuasa. Tapi kalau yang di luar seperti kita-kita kan puasa Arafahan itu. Nah, nah Allah Taala turun, nah barakallahu fikum, nah pada hari Arafah tersebut di sore hari. Eh, berbangga-bangga dengan hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Wa yaqul Seraya berkata, "Ungduru ila ibadi." Lihatlah kepada hamba-hambaku. Perhatikan baik-baik. Atauni syu'fa ghubra. Mereka datang kepadaku dalam keadaan na barakallahu fikum pakaiannya compang-camping, kusut, ghubra penuh dengan debu. Karena di situ nah posisinya beribadah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum tidak berpakaian mewah seperti yang kita gambarkan mungkin pakai jas, pakai dasi enggak seperti itu. Nampaknya, kan tapi di situ pakaiannya pakaian ihram. Ya kan? Nah, barakallahu fikum dalam keadaan apa? Dalam keadaan memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakainya kusut dan juga penuh dengan debu. Mingkul nifajin amik dari seluruh penjuru dunia datang ke situ. Ushidukum anni qad ghafartu lahum masyaallah ini jaminannya. Eh, aku bersaksi kepada kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka, orang-orang yang wukuf di padang Arafah, diampuni Allah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah. Nam, Hada ayat naun akhir minan nuzul. Ini juga jenis yang lain dari jenis turunnya Allah Subhanahu wa taala. Yang zilu rabbuna ashiyat 'arafa ila nama dunya. Rabb kita turun pada sore hari di hari Arafah ke langit dunia. Bagaimana turunnya Iqbal? Bagaimana turunnya ya Iqbal? Bagaimana turunnya? Bentuknya bagaimana sih turunnya? Wallahu a'lam, jangan terbalik. Kalau bagaimana langsung di wallahu a'lam itu. Maknanya baru dipikirkan. Oh, maknanya turun yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. maksudnya ya? Kalau bagaimana langsung wallahu a'lam. Nah, karena bagaimana itu pertanyaan kaifiyah itu loh. Seperti itu. Jangan sampai lupa lagi. Naam. Kita lihat karena annahu yanzilu kullal itu min layalis sanah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala turun setiap malamnya pada malam-malam dalam setahun, maksudnya malam-malam hari-hari biasa itu. Hina yabqa sulutul lail akhir, ketika menjelang tersisa sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir kurang lebihnya jam berapa? Jam tigaan masuk ya. Jam 3-an sudah masuk, sepertiga malam terakhir. Oleh karena itu ketika dibangunkan segera, paham ya? Segera bangun barakallahu fikum segera bangun ya. Jangan dibangun ada duduk kemudian tidur lagi jangan. Manfaatkan fursah kesempatan di situ. Eh, salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya, bukan antum saja, semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, bangun segera, bismillah, ambil air wudu, salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Bebas, terserah. Paham ya? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta rezeki, minta kemuliaan, minta yang paling besar adalah apa? Istiqamah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mahfum salah ya? Mahfum? Mahfum? Ewa, bangun seperti malam terakhir. Nah, Masya Allah. Dan kita bersyukur, Alhamdulillah, azan dikumandangkan, ya kan? Di ma'had-ma'had ahlus sunnah, markis ahlus sunnah, dikumandangkan adhan pertama. Untuk bangunkan gitu loh. Biar termotivasi, ada dorongan. Nah, terus bagaimana yang di luar ma'had, di rumah misalkan, bangun juga. Paham ya? Bukan berarti yang bangun yang di pondok saja Misalkan antum pulang ke rumah, di kampung misalkan ya kan, bangun, bangunkan istri, bangunkan anak. Paham ya? Yang sudah apa? Naam barakallahu fikum memahami hal ini diajak salat. Paham ya? Naam salat witir, salat tahajud qiyamul lail. Naam barakallahu fikum witir enggak perlu banyak-banyak, kalau enggak mampu satu rakaat paling sedikitnya. Paham itu ya? Na'am barakallahu fikum. Yang jelas fattaqullaha masata'tum Kesempatan yang sangat luar biasa. Jangan terlewatkan. Dalam sehari, semalam cuma terulang berapa kali? Sekali saja, sepertiga malam terakhir. Jangan sampai terluputkan. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Wa hada min lutfihi bi ibadihi subhanahu wa rahmatihi bihim. Ini merupakan lembutnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya dan kasih sayangnya Allah taala terhadap hamba-hambanya. Qaulun Nadim rahimahullahu taala jalla yakni ta'ala qadruhu wa sya'nuhu. Maksud jalan anaknya adalah zat yang agung kedudukannya dan juga na barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala kedudukannya semua urusannya zat yang maha agung an an nukayyifa itu zat yang maha agung dari apa dari kita membagaimanakan au na'lama kayfiyata asma'i wa sifatih atau kita mengetahui bagaimana sih hakikat nama dan sifatnya itu enggak penting yang penting itu apa yang penting kita mengimani Allah taala memiliki nama dan sifat bagaimananya kita harus tahu itu penting nggak? Bagaimana harus tahu itu penting nggak? Nggak penting. Karena bagaimananya kepiannya nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting apa? Al-imanu bihi wajibun. Nanti antum ingat baik-baik ada kalamnya Imam Malik bin Anas bagus sekali. Nah, yang paling penting itu beriman dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Wa minha an-nuzul. Di antaranya adalah turun. Siapa yang turun? Atau malaikatnya? yang mengatakan yang turun malaikatnya benar atau keliru? Yang turun malaikatnya katanya benar atau keliru? Eh? Yang benar? Allah Subhanahu wa taala perhatikan baik-baik. Fa nahnu nusbitun nuzul wa la 'anil kaifiyah. Ini kaidah ini. Kita menetapkan turunnya Allah taala dan tidak mencari tentang kaifiyahnya. Bagaimana turunnya itu enggak perlu. Kasail sifat seperti seluruh sifat-sifat yang ada. Fan nuzulu ma'lumun maka turunnya sudah diketahui. Wa ammal kaifu fahuwa majhul. Adapun kaifiahnya, bagaimana bentuknya itu tidak diketahui oleh siapa? Oleh kita. Paham ya? Kaifiahnya ada, cuma yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Malikun rahimahullah fil istiwa sebagaimana ucapan al-Imam Malik bin Anas Imam Abu Abu Abdullah Imam Darul Hijrah Malik bin Anas. Dikenal dengan Imam Darul Hijrah kenapa? Karena beliau saat itu pernah tinggal di Madinah dan ngajar di Masjid Nabawi. Paham ya? Pernah mengajar di Masjid Nabawi. Nah, Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas. Sahabat atau bukan? Eh? Siapa yang sahabat itu? Siapa yang sahabat? Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas ini Eh, Atba'ut tabi'in. Ahsan. Nah, jangan sampai terbolak-balik ya. Ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Naam. Apa kata beliau? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui maknanya. Apa makna istiwa? Al-ulu wal istiqrar. Meninggi dan menetap di atas arsy Bagaimana sih meningginya? Bagaimana menetapnya? Wallahu a'lam. Itu penting sekali, jangan sampai dibahas lagi sudah. Wal kaifu majhul. Bagaimananya itu enggak diketahui. Sambungannya apa? Wal imanu bihi wajibun. Wasu'alu anhu bid'atun. Mengimani dengannya wajib. Paham ya? Wajib mengimani istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalah kubro ya. Allah musta'an. Naam. Tapi apa tapi mengenai kaifiahnya majhul kita enggak tahu. Paham ya? Kita enggak tahu, tapi untuk masalah nah barakallahu fikum mengimani wajib, mengimani wajib tentang apa istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya apa? Bid'ah ini barometer ini, ingat-ingat. Ini jadikan barometer ukuran jadi kalau ada orang tanya, Allah Taala punya tangan, punya tangan. Bagaimana tangannya? Bagaimananya kita nggak tahu. Paham ya? Mengimani tentang tangan wajib. Pertanyaanmu itu bid'ah, gitu ya udah. Paham ya? Nah, kemudian saat itu Imam Malik sempat marah. Orang yang bertanya itu keluar, keluarkan, suruh keluar. Karena dikhawatirkan mempengaruhi murid-murid yang lainnya. Karena pertanyaan berbahaya ini kalau tentang kaifiah ini. Wa hadza fi sifat dan ini diperlakukan seluruh sifat-sifat yang ada. Mahum? Aywan eh, am. Sebagai apa tadi ini? barometer ukuran. Paham ya? Ukuran kalau antum ditanya orang jawab seperti ini. Tangannya maklum maknanya. Bagaimananya majhul, kita nggak tahu. Mengimani apa? Wajib pertanyaannya bid'ah. Nah, Allahu musta'an. Qaulu al-wahidu ini yang terakhir. Naam, ucapan beliau al-wahid zat yang tunggal, al itu min asma'illah. Al-wahid zat yang tunggal, al itu termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa subhanahu al-wahidul ahad. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Tunggal dan Satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah zat yang Maha Tunggal. Kemudian Allah taala di akhir Nah kalau fikum nanti di hari kiamat juga menantang orang-orang yang apa? Yang berkuasa di muka bumi ini. Siapapun orangnya, mau raja, presiden, penguasa, intinya semua ditantang. Ditanya siapa? Milik siapa? Siapa yang berkuasa saat ini? Semuanya terdiam. Semuanya enggak ada yang jawab, yang jawab hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Naam. Qul limanil mulkul yaum. Katakanlah milik siapa kekuasaan pada hari ini? Semuanya diam semuanya. Semuanya diam, Gak ada yang jawab. Paham ya? Kecuali Allah Subhanahu wa taala lillahil wahidil qahar. Syahidnya wahidil qahar lillahil wahidil qahar. Milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Tunggal dan Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala. Jadi penguasa di muka bumi ini gak ada apa-apanya. Semuanya walaupun hartanya banyak, jabatannya banyak, gedungnya berapa tingkat kemarin? Bintang berapa? Bintang 5, bintang 7 pun masih kalah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya diam, gak ada yang jawab. Paham ya? Allah musta'an. Kita lihat sini. Al kata beliau di sini Alladzi la syarika lahu fi Tidak ada sekutu bagi Allah Taala di dalam zatnya, enggak ada teman, enggak ada yang menemani. Allah Taala zat tunggal. Wala fi asma'i wa sifatih. Tidak pula dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Wala fi af'alih. Tidak pula pada perbuatan-perbuatannya. Wala fi ibadatihi jalla wa ala. Tidak pula di dalam nama peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala enggak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu al-mutamaddahu, perhatikan baik-baik. Allah taala adalah al-mutamaddahu ay al-muttasifu bi sifatil madh wal kamal. Zat yang senantiasa tersifati dengan sifat-sifat apa? Al-madh. Eh, sifat-sifat yang terpuji wal kamal, apa? dan sempurna. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.